adanya firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Baik, disebutkan dalam riwayat di atas beliau mengatakan wa inna hadhil millah sataftariqu ala sabain bahwasanya millah ini akan terpecah menjadi 73 Hintani wa sab'una nar. yang 72 di neraka yakni diancam dengan neraka wa wahidatun fil jannah dan yang satu dalam surga diberi keutamaan, diberi jaminan dimasukkan dalam surganya Allah Taala. Kemudian dalam riwayat ini Fantina Azzaqumullah Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam menjelaskan tentang sifat dan ketentuan al-furqatun najiyah dikatakan wahiyal jamaah yaitu al-jamaah mereka dikenal dengan sebutan al-furqatun najiyah kelompok yang selamat diambil dari hadis ini. Dikatakan najiyah selamat dikarenakan mereka selamat dari dua hal. <clears throat> Yang pertama najiyatun minadhalalati wal ahwa. Selamat dari berbagai macam hawa nafsu, hawa nafsu dan balalat kesesatan yang ada. Dan yang kedua, najiyatun minan nar. Nanti di yaumul kiamah selamat dari api neraka. Sehingga dikenal dengan al-firqatun najiyah. Siapa mereka ini? Dikatakan wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam buku ini ada penamaan lafaz al-jamaah ialah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini yang sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul dan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alhamdulillah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam bukunya yang itisam jilid yang kedua beliau menjelaskan bahwasanya para ulama di dalam menafsirkan al-jamaah ini ada lima pendapat. Para ulama kalau menafsirkan makna al-jamaah yang dimaksudkan dalam hadis ini ada lima pendapat. Pendapat yang pertama beliau mengatakan inna sawatul a'bam min ahli Islam Al-jamaah ialah kelompok mayoritas dari kaum muslimin. As-sawatul a'zam min ahli Islam. Naam, as-sawatul a'zam itu mayoritas kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasanya. Barakallahu Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba'ah. Ketika terbunuhnya <clears throat> Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba'ah maka Abu Mas'ud Al-Ansari ditanya masalah fitnah. Beliau mengatakan alaika bil jamaah. Fa inna Allah lam yakun liyajma'a ummat Muhammadin ala dalalah. Hendaklah engkau memegangi al-jamaah. Yani asautul abang tadi. Sebab Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad di atas kesesatan. Begitu pula asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba. Ini mana yang pertama? yang dimaukan ialah para penguasa dan masyarakat muslim secara umum. Dikatakan sama Syafi'i rahimahullah dengan pendapat ini maka masuk pula di dalam as-sawatul awam para mujtahidin umat ini. Para ulama umat ini ahlu syariah, orang-orang yang memahami syariat dan yang mengamalkannya di kalangan umat ini. Masuk pula diantaranya ialah para umara. Pendapat yang kedua, Yang dimaukan dengan jamaah ialah jama'atu a'immatil ulama'il mujtahidin jamaahnya para ulama ahli ijtihad jamaahnya para ulama ahli ijtihad ini pendapat yang dipegangi oleh Abdullah bin Mubarak juga Ishaq Ibnu Rahawaih dan sejumlah salafun saleh pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah rahimahullah tanya tentang makna al-jamaah siapakah al-jamaah yang harus diikuti maka beliau menyebutkan Abu Bakar wa Umar dan terus menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh ulama-ulama para masa sahabat para masa tabi'in Sampai menyebutkan ulama-ulama pada masa beliau. Muhammad bin Thabit, Hussein bin Waqid, dan sejenisnya. Dikatakan mereka semua telah meninggal wahai Ibn Mubarak. Siapa yang masih hidup? Dikatakan Abu Hamzah As-Sukari. Itulah al-jamaah. Naam. Maka dengan mana yang kedua ini, yang namanya al-jamaah ialah jamaahnya para ulama al-mustahidin secara khusus masuk tengah-tengah mereka para sahabat, para tabiin, para tabiin, dikarenakan mereka para ulama ahli istihad tidak syak. Adapun yang selain mereka, yang selain mereka masuk dalam kategori ulama ahli istihad dataan mengikuti dari kalangan orang awam, muslimin yang umum dan segala macamnya. Pendapat yang ketiga, Yang dimaukan dengan al-jamaah di sini adalah as-sahabah khususan bil khusus. yakni para sahabat secara khusus. Ini pendapat yang dipegangi oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Nah, ini pendapatnya beliau sesuai dengan tambahan lafaz tadi mana alaihi al-yauma wa ashabi. Pendapat yang keempat pendapat yang mengatakan yang dimaukan dengan al-jamaah ialah jamaah ahli Islam apabila ijma' atas suatu hukum. jamaah ahlul Islam yang ijma yang bersepakat atas suatu perkara. Ini namanya jamaah. Ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Disebutkan sama Syafi'i rahimahullah pendapat yang keempat ini sesungguhnya sama dengan pendapat yang pertama. As-sawatul a'zam. As-sawatul a'zam mayoritas umat Islam yang sepakat pada sebuah perkara meliputi para ulamanya, istihadnya, para umaroknya, sama dengan sebelumnya. Pendapat yang kelima, pendapat yang menyatakan bahwasanya al-jamaah itu ialah secara khusus amir para penguasa-penguasa muslim yang menguasai kaum muslimin dalam sebuah tempat, dalam sebuah wilayah. Ini pendapatnya Al-Imam Qabari. Al-Imam Qabari rahimahullah ta'ala. Ini ringkasan akwal pendapatnya para ulama terkait dengan siapa yang dimaukan dengan al-jamaah. Setelah membawakan itu semuanya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kesimpulan. Saya bacakan lafaznya. Beliau mengatakan wa hasiluhu anna jama'ata raji'atun ila al-ijtima'i ala al-imam al-muwafiq lil kitab wa sunnah. Hasilnya atau hasil yang namanya al-jamaah itu kembali kepada persatuan di atas seorang pemimpin persatuan di atas para pemimpin yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Dia dengan setelah itu, "Fahadi khamsatu akwalin da'iratun ala tibari ahli sunnati wal ittiba' wa annahumul muraduna fil ahadith." Maka lima pendapat di atas semuanya kembalinya berputar pada ahlu sunnati wal ittiba ahlu sunnah dan ahlu mutaba'ah dan mereka lah yang dimaksudkan dengan hadis hadis tersebut entah kamu katakan pendapat yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah Ahlu ittiba orang-orang yang di atas sunnah Rasul yang bersatu di atasnya bersatu di atas imam yang syar'i dan ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ringkas keterangan Asyadi rahimahullah ketika menerangkan mana jamaah ialah yang dimaukan dengan jamaah ialah ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian Ibn Tinakas Kita pun mengulas apa definisi ahlu sunnah itu? Karena banyak pihak yang mengaku dirinya ahlu sunnah. Tegas mengatakan kami pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Teman, ahlu sunnah wal jamaah. Maka perlu dibawakan keterangan para imah, para imam yang menjelaskan tentang apa itu makna ahlu sunnah. disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah dalam bukunya Al-Fisal fil Milal walahwai wan nihal lewat mengatakan wahlu sunnah alladzina nazkuruhum ahlul haq wa man ajahum fa bid'ah فإنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم mencakup sesuai dengan Terima kasih. Ahlu sunnah yang tadi kami sebutkan ialah ahlul Hak, Yang selain mereka dikatakan ahlul bid'ah. Mereka itu ialah para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan semua setiap orang yang menempuh manhaj mereka, yang menempuh jalannya mereka dari kalangan tabi'in, khiyar tabi'in, tabi'in yang terbaik. Kemudian ashabul hadis, para ulama ashabul hadis dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para fuqaha. Masa demi masa sampai hari kita ini. Dan juga orang-orang awam yang ada di timur bumi, di baratnya bumi yang mencuntuh dan mengikuti jejak langkah mereka rahmatullahi taala alaihim. Nah, belakang kita. Itu harus sunnah. Para sahabat harus sunnah. Para tabiin harus sunnah. Para tabiin harus sunnah ya khiyar. Para ulama sahabat hadis harus sunnah. Kemudian para fuqaha ahli fiqih, ahli tafsir, ahli bahasa dan semuanya yang mengikuti langkahnya sahabat hadis harus sunnah dari masa ke masa dari mulai masa sahabat masa tabiin atau tabiin terus sampai masa Ibn terus sampai zaman sekarang ini adalah ahlu sunnah juga termasuk yang namanya ahlu sunnah semua umumnya kaum muslimin awamnya kaum muslimin yang di timur yang di barat yang mana mereka ini menelusuri jejak langkahnya para sahabat tadi jejak langkahnya para ulama Sahabat hadis tadi itu ahlu sunnah sehingga luas cakupannya. Banyak, Pak. Tapi dengan syarat dengan syarat harus mencontoh jalannya para sahabat radhiyallahu taala majma'in. Kemudian insyaallah ya. Ini keterangan dari Ibnu Hazm rahimahullah. Juga keterangan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dinukil dalam majmuan fatwa Ketika beliau mendefinisikan al sunnah, beliau mengatakan humul mutawassikuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah, dengan apa yang disepakati oleh generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar dan orang-orang yang ikut dengan mereka dengan baik. Itu yang lebih apa? Itu harus sunnah. Yang dibahas bukan person, tapi yang dibahas ialah prinsip. Belum ada lagi. Dengan ringkas. Faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Ringkas itu. Siapa yang berpendapat bermadhab dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan ijma'nya para ulama, maka dia termasuk ahli sunnah. Barakallahu Hadza sunnah prinsipnya. Namun barakallahu fikum yang perlu ditantih di sini tidak semata-mata teori tidak semata-mata membawakan sebuah ideologi tapi yang namanya anu sunnah itu dilihat dari si terapan amaliyahnya bagaimana akidahnya bagaimana ibadahnya bagaimana dakwahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana kesehariannya. Kalau sesuai dengan Alkitab, Sunnah dan ijma' salaful ummah, ahlu sunnah. Walaupun tidak menggunakan nama atau label ahlu sunnah. Paham cara ya? Tapi jadi katakan sebagai ahlu sunnah. Tetapi kalau kemudian semata-mata teriak-teriak slogan saja ahlu sunnah, alkitab, wa sunnah dengan pemahaman satu umat, oh gitu, ah, bikin sarung ahlu sunnah, eh, bikin kaos ahlu sunnah, dan segala macamnya, atau bila bikin peci saya ahlu sunnah, sunni atau segala macamnya. Sekedar itu, tapi pengamalannya, prakteknya, kesehariannya jauh dari bimbingan sunnah itu cuma isapan jempol. Itu cuma pengakuan saja. Nah dianggap. Ngakunya ahlu sunnah, amalnya bid'ah. Ya ahlu bid'ah namanya apa? Bukan ahlu sunnah. Ini kan penting yang diingatkan oleh para ulama. Ahlu sunnah wal jamaah itu bukan semalam mata simbol. Tapi manhaj yang harus dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Para Barakallahu Kemudian Allah dari riwayat di atas dan dari keterangan para ulama tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya al-firqatul najiyah, kelompok yang selamat ini tadi memiliki beberapa nama nama-nama yang dikenal di kalangan para ulama, di kalangan kaum muslimin. Ini disampaikan secara global. Mereka disebut dengan sebutan al-firqatul najiyah kelompok yang selamat dari riwayat Mereka juga dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah. Dikarenakan mereka di atas sunnahnya Rasul. Mana alaihi al adi. Mereka juga dikatakan sebagai ahlul jamaah. Dikarenakan mereka bersatu, kumpul di atas sunnah Rasul. Digabung seringkalinya. Ahlus sunnah wal jamaah Disingkat sebagian pihak aswaja. Sebagian pihak. Nah, itu sudah singkatan, sama kepanjangan saja. Dikatakan demikian dikatakan mereka senantiasa di atas bimbingan sunnah Rasul SAW dan bersatu di atasnya. Mereka juga dikenal dengan sebutan Al-Taifah Al-Mansurah. Dalilnya akan dibahas pada hadis berikutnya nanti insya Allah tentang Taifah Al-Mansurah. Dikatakan Taifah sekelompok al-mansurah yang dibela. Itu kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah Taala dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dibela dikarenakan mereka menampilkan al-haq dengan terang-terangan. Zahirina al-haq. Mansurin. Nampak jelas. Dia sebenarnya Dan dibela oleh Allah Taala. Ini mereka. Dikatakan zahirin alal haq mansurin. Taifa al mansura. Taifa zahirah alal haq. Barakallah. Ciri-ciri mereka. Tidak pernah mengatakan gerakan bawah tanah. Apa adanya. Hah, ini sunnah. Mau ambil. Tidak ya sudah. Zahirin alal haq. Mereka juga dikenal dengan sebutan apa lagi ya, juga dikenal dengan sebutan ahlul hadis. Baik. Ahlul hadis. Ini menerangkan tentang prinsip mereka berpegangan dengan hadisnya Rasul Juga dikenal dengan sebutan ahlul asar. Asar. Dikarenakan mereka kembali kepada asar salah kepada pemahaman ucapan prakteknya salafun Salih rahimahumullah taala mereka juga dikenal dengan sebutan apa lagi yang telah, yang berakhir sekarang ini dikenal dengan sebutan salafiyin nisbah kepada salaf salafiyun salafiyin nisbah kepada salaf Nah, yang dimaksud dengan salaf di sini ialah as-sahabah, as-tabi'un, wa tabi'in. Disebutkan dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah beliau ditanya tentang nafkatun najiyah beliau menjawab hukus salafiyun." wa kullu man masya ala tariqati salafis salih Rasul wa Al-firqatun najiyah itu ialah as-salafiyun. Dan semua orang yang berjalan di atas tariqahnya caranya, jalannya salafun salih, Rasul dan para sahabatnya. Dikatakan salafi nisbah kepada salaf. Kalau salafiyun banyak beberapa salafi gitu. Memang dikatakan salafi dikatakan nisbah kepada salaf kembali kepada pemahaman salaf dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa atwa wa atba'u tabi'in sekali lagi barakallahu fikum diingatkan nama-nama tadi syar'i tidak sebagaimana nama-namanya fahwai wal bidah sebagian nama tadi ada yang diambil dari hadis dari Rasul SAW ada yang diambil dari pemahaman sebuah hadis ada boleh dimunculkan oleh para ulama untuk menerangkan prinsipnya ahlu sunnah. Ada boleh dikeluarkan dalam rangka untuk mengcounter pemahaman ah ketika itu. Ada Lain hanya dengan nama-nama atau simbol-simbolnya fabul ahwai wal bidah. Di antara mereka dikasih sebuah nama dikarenakan simbol pemahamannya seperti al khawarij dikatakan khawarij kenapa punya prinsip huruf al hukam memberontak penguasa dikatakan qadariyah kenapa ingkar takdir wahagana. sebagian mereka barakallahu fikum dikasih sebuah nama nisbah kepada tokoh pendirinya seperti Zaidiyah misbah al-Zaid. Apa lagi? Ash'ariyah. Nisbah kepada Abu Hasan al-Ash'ari. Periode kehidupan bulan kedua. Apa lagi? Hah? Jahmiyah. Nisbah kepada Jahm bin Safwan. Wahana. Para itu. Ada pula nama itu diambil dikarenakan ulah tokohnya seperti Mu'tazilah. katakan Mu'tazilah dikarenakan i'tizal. Dia pergi minggir dari majelisnya Al Hasan Al Basri rahimahullah. Dan dengan seterusnya. Terkadang apa namanya simbol pemahamannya yang menyimpang, terkadang para pendirinya, kadang ulah pelakunya, ulah pendirinya Seluruh semisalnya. Sururiyah larinya kemana? Hah? Kepada tokohnya Muhammad Rasul bin Zain Abidin. Tablighiyah. Pada apa ini? Pada gerakannya, gerakan tabligh. Qudsiyah kepada orang dan kutub ikhwaniyah kaum muslimin kepada apa kepada pemahamannya gerakannya demikian seterusnya Barakallah. Ringkasnya Alhamdulillah disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam bukunya Hukul Intima. Beliau membawakan ada enam perbedaan kata muhim ya enam perbedaan antara nama ahlu sunnah dengan nama-nama ahlu bid'ah beliau mengatakan terkait dengan nama-nama ahlu sunnah أنها نسب لم تنفصل ولو لحظة واحدة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها. kalau nama ahlu sunnah, nama-namanya ahlu sunnah, sebuah penistaan yang tidak pernah terpisah satu detik pun, sesaat pun dari umat Islam semenjak pembentukannya dari mulai zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ahli sunnah dan segala macamnya itu mencakup semua kaum muslimin yang ada. Dari mulai awal pembentukannya zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam muslimin yang di atas bimbingan Rasul. Lain dengan uh, namanya bid'ah. Syiah besar hanya mewakili Syiah saja. Terpisah dari kelompok-kelompok yang lainnya. terpisah dari para sahabat. Begitu berat serta yang lainnya lagi. Asali yang kedua. Annaha tahwi kullal Islam. al Sunnah. Fahiyya la tahtassu bi rasmin يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. Namanya ahlu sunnah, nama-nama ahlu sunnah itu mengandung seluruh Islam. Mengandung Alkitab, mengandung As-Sunnah. Tidak khusus dengan satu rasul satu bentuk yang menyelisihi Alkitab As-Sunnah, baik menambahkan atau mengurangi. Ada Rasul. katakan ahli sunnah, semua sunnahnya Rasul. tapi kalau Qadariyah sekarang? hanya terpatri pada kodar. Itu pun salah pemahaman takdirnya. Gitu ya. Apa lagi? Hah? Khawarij. Fokus pada pembahasan pemerintah. Itu pun salah pemahaman masyarakat pemerintahnya. Tidak mewakili Alkitab Sunnah secara umum. Secara, eh, secara, secara keseluruhan. Sebagian saja itu pun salah. al tidak. Yang ketiga, nama ahlu sunnah itu ada yang sabit dengan sunnah yang sahihah, ya, hadis yang pertama dari ya. Ada pula yang dimunculkan oleh para ulama untuk mengcounter, membantah pemikiran-pemikiran ashabul ahwa'i wal bidah. Ketika muncul pada masa dahulu pemikiran al-bid'ah yang mendewakan akal, mendewakan ro'yu, pendapat semata dalam beragama dimunculkan nama ahlul hadis, ahlul asar. Beragama itu tidak boleh menggunakan akal, tidak boleh menggunakan royu, tapi harus menggunakan hadis atau asarnya para sahabat. Sampaikan nama ahlul hadis, ahlul asar. Ketika semua kelompok, semua sekte rame-rame mengaku sebagai ahlu sunnah. Asy'ari yang mengatakan kami ahlu sunnah. Sufi yang mengatakan kami ahlu sunnah. kalau kalau yang sekarang ini muncul mengaku semua ahlu sunnah. Jamaah yang mengatakan kami ahlu sunnah. Jamaah Islamiyah CI itu mengatakan kami ahlu sunnah. Wal jamaah Alkitab wal sunnah. apa apalagi. Mereka lengkap sudah Alkitab wal sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kurang apa sampean? Hmm? Ketika muncul fenomena yang semacam ini, Ditampilkan oleh para ulama nama salafi, salafi Tidak cukup hanya kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Maka ditambahkan ala sahmiman dengan pemahaman siapa? Diterangkan ahli sunnah dengan pemahaman para penasaran Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hakikatan dengan hakikatnya. Bukan dakwah pengakuan saja muncul nama tadi terus sekarang ketika muncul kelompok baru suyin, kudiyin, hadadiyin mengaku kami ahlu sunnah wa jamaah di atas alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah terus gimana? mau diganti apa lagi namanya Hah? diganti apa lagi? kira-kira Hah? jawabannya yang diganti Sampai sekarang pun para ulama kita tidak ada yang memunculkan nama baru. pernah kata baru jangan, jangan, jangan percaya. Nama yang baru dimunculkan untuk membedakan antara salafiyin murni dengan salafiyin imitasi. Hmm, kalau Tidak ada. Dari pembedaannya dari praktek keseharian. Nah, ahlu sunnah wal jamaah al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah mengadakan konser religi dengan apa namanya MH Ainun Najib ya kan begitu apa dia punya grup itu apa? Kiai Kanjeng nah sebelum Kiai Kanjengnya tampil, Ustadz yang aku salafi ceramah dulu. Atau sebaliknya selesai e, acara Kiai Kanjeng ditutup dengan siraman rohani Ustadz Salafi tadi. Hah? Allah musta'an. Ya ketahuan. Berarti salafiyah Anda itu pengakuan saja. Mengatakan kami salafiyin. Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful umat. Kok gampang mengkafirkan orang? Dikit-dikit kafir itu. Si bilang kafir juga. Kalau si Alan, iya juga. Yang itu Ya, semuanya kafir. Dengan tanpa ada faedah takdir yang jelas. Ini nanti ini bukan kemudian ahli sunnah salafiyin, ada khawarij, takfiriyin. Bagaimana pendapat anda dengan pemerintah sekarang ini? Oh mereka, Tauhud. Masya Allah. Kalau berhukum dengan selain hukum Islam, Tauhud itu ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Masya Allah Ketok sampean bukan salah tenang tenanan Sampean ini jangan mengatakan di kholikir ya Gak mungkin Kamu ini bukan di Anda ini punya pemikiran takdir, takdiri khariji Kamu apa? Nah, iya. Mengatakan saya orang salah di asli nah. Lihat bagaimana dia berkiprah. Ternyata menjatuhkan, melecehkan, menjelek-jelekan para ulama sunnah itu sendiri. Bagaimana pendapat antum tentang Syekh Rabi bin Hadi? Ternyata orangnya tahu kaku, keras, mutasyadid. Nah, ketok sampean ini, ini bukan salah si sampean ini. Hah? Dicurigai kesalafiannya. Masuk orang salafi, nah marah nesu-nesu sama ulamanya. Jangan ya, mungkin lah ya. mungkin. Bagaimana pendapat anda tentang Syekh Fulan dan Syekh Alan? Itu lagi, itu lagi. Tuh, jangan memasukkan nama-nama orang kayak gitu di majlisnya kami ini. Bersihkan majlis kita dari nama-nama orang semacam itu. Banjinya luar biasa. Ya bukan salafi anda, dicurigai kesalafiannya. Begitu disebut nama tokoh-tokoh yang menyimpang, kayak dengan si fulan. Itu muhakkik, ahli tahqiq, ahli tahrid. kopi fil hadis, sangat kuat hadisnya, muridnya Imam bulan. Imam Allah. Kok senang apa menang memujinya itu? Padahal dia nggak beres. Allah semesta dicurigai wanai Masuk salah lagi kok memuji-muji dengan semangat itu orang-orang yang nyeleneh. Hmm? Masuk sih usah hadisnya kuat kok nyeleneh? Ya banyak orang-orang yang pandai ilmu hadis tapi hizbi, tapi sufi. Oke oh, kita tenang. Bukan jaminan ya, Pak. Wah, ada. Ada, ada orang yang mengaku, ada yang apa yang yang mengatakan demikian Jangan tertipu dengan penampilan bahirnya. Lihat kiprahnya dia selama ini. Kif akidahnya, kif ibadahnya, kif dakwahnya, kif akhlaknya, kif muamalahnya. Wahabat. Yang sesuai semua di atas sunnah, salati hakikatan. Yang tidak, palsu. Para kelahi. Hmm. Yang keempat, anna aqdal wala'i wal bara wal muwalat wal muadat على huwa ala islam la ghair la ala معين ولا muayyan wala ala raslin muhaddad الكتاب huwa al ini perkara keempat yang betul-betul membedakan antara ahli sunnah dan ahli ahwa. Camkan baik-baik. Beliau yang keempat, prinsip al-wala wal barok loyalitas kepada orang lain memusuhi orang lain prinsipnya ahlu sunnah di atas Islam dan sunnah nggak ada lagi yang lain tidak ada al-wala wal barok di atas sebuah nama tertentu atau rosum terbatas tidak al-wala wal baro di atas Alkitab wa sunnah bas Siapa yang di atas sunnah, kita, cintai. Siapa yang menentang sunnah di atas bid'ah, kita benci karena kebidahannya. Entah dia itu penduduk veteran, entah dia itu orang orang salam entah dia itu tinggal di Jogja, ataukah dia tinggal di Surabaya, ataukah dia orang Indonesia, ataukah dia orang luar negeri, tidak masalah. Yang mati satu prinsipnya. Sunnah, Alkitab Sunnah, ahlan sahlan. Tapi kalau ciri-cirinya fabul ahwa'i wal bid'ah, al wal baroknya di atas kelompoknya masing-masing, di atas gurunya masing-masing. Siapa yang masuk pada kelompok kami ini, ikhwanuna ahlan wa sahlan Siapa yang kemudian apa namanya menghormati dan apa namanya e, mengeluh-eluhkan guru kami, ahlan wa sahlan. Minna wa fina. Itu kata Termasuk kami dan golongan kamu. Tapi kalau ada orang yang utik-utik sedikit aja, nyentil-nyentil sedikit saja, kelompoknya dia, wah marah besar kayak kiamat. Hmm, itu orang sayyid, orang jelek, orang hizbi, wah semuanya keluar. Gurunya nggak beres, disalahkan sedikit saja. Wah malah besar. Nggak mungkin ustadz itu bicara dengan hawa nafsu. Nggak mungkin ustadz itu bicara dengan kejahilan. Ustadz itu orang yang punya ilmu, pasti dengan ilmu dia bicara. Siapa itu yang mengatakan? Wah, tuh mana? Ngamuk-ngamuknya, marah-marahnya bukan dikarenakan prinsip yang ilmiah Alkitab Rasulna karena ustadznya lagi disinggung. Hati-hati itu ciri-ciri hizbiyah, Pak. Al-wala wal bukan di atas sunnah, tapi di atas ustadz tadi. Hati-hati loh. Hmm? Ini zaman sekarang ini betul kita membedakan. Yang toh sedikit pondoknya kiamat sampean kiamat sampean hmm? dengan bahasa apapun yang sekiranya menjatuhkan pesantrennya ah, habis sampean apa berdoa kalam salam dan gitu eh, jangan demikian kejadiannya ya cuma itu saja lah apa berdoa salam pramuwah. Padahal tak kayak kayak gini ya kawan. Hah? Oh, salam bapak. Hah? Itu Dengar. Saya pengurus salam itu. Siapa ini? Yang ada demikian? Nah, salam begitu. Oh fulan, memang fulan itu orang yang gak beres, rojul munharif, dol, hizbi, wah ilah macam-macam saja. Kalau orang bingung, kenapa sih kok marah-marah begitu ustaznya itu? Di teliti ternyata orang tersebut habis jelek-jelekan pondok wono salam antum ini marahnya karena alkitab sunnah atau marah karena pondok wono salam kalau marahnya karena pondok wono salam itu namanya hizbiyah al wala wal barok yang salah itulah cirinya sabul ahwa wal bid'ah apa sampai hmm? hati-hati loh pak ya harus eh, betul-betul diluruskan makna al-wala wal itu. Nah, apalagi yang disikat itu gurunya, syekhnya, wah sama kiamat sampai sampai ya. Nah, menyebut syekhnya, syekh fulan dan fulan, wafakahullah. Loh, Kenapa dia mengatakan wafatahullah? Berarti ada yang tidak beres pada syekh saya ini. Kata-kata wafatahullah kan arti semoga Allah memberi taufik kepada dia. Dia menyimpang, didoakan dikasih hidayah. Wah, tidak beres dari tadi Ciri-ciri hizbiyahnya fulan mengatakan syekh kami dengan wafatahullah. <laughs> Nyata itu terjadi itu. apa sih itu? Contohnya itu kadang uh, imajinasi itu tadi kadang nyata, tapi salah umum terjadi. Marah besar, syekhnya dikatakan wafakohuwa. Oh, Padahal doa yang bagus hampir seluruh masyarakat. Nah, ketika mendoakan yang lain biasa wafakohuwa, wafakohukumullah, sabakumullah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Semua doa yang baik. Siapa yang tidak perlu taufik? Siapa yang perlu hidayah? Masa yakin sempurna ya kamu ini? Allah mustahil. Kemudian Allah walak wal dibangun di atas tadi itu. Marah-marah besar istilah. Akhirnya ternyata marah karena syekhnya di ude Baru Allah ya. Apalagi sampai ada yang berbicara menerangkan kepada para ikhwah-ikhwah yang ada. Syekh Fulan itu atau guru Fulan tersebut punya penyimpangan begini begini begini dengan data yang valid nih buktinya nih kitabnya nih datanya nih cd nih suaranya nih segala macamnya yang namanya alwala wal bara itu udah nggak mengindahkan bukti-bukti yang ada yang penting guruku disalahke kok guru saya yang disalahkan siapa yang mau seperti itu fulan lah kok si fulan Jauh perbedaan antara Fulan dengan guru saya ini. Ini guru saya ini Masya Allah alim. Dikenal sebagai ulama sunnah. Syekhun salafi. Ini. marah hmm, marah-marah gitu. Itu sih mending. Yang parah itu langsung diklaim. Itu loh yang bikin susah ini. Eh? Hizbi. Kenapa mencaci maki dan telah mencela para ulama? Hale akhirnya, Pak. Dibawakan ucapan Abu Hatim min alamati ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri ciri ahli bid'ah Anda mencaci maki dan mencela ulama ahli asar. Celah syekh kami, syekh yang sunni, salafi, hizbi dia. Tidak melihat isinya itu apa, betul apa tidak, halid apa tidak, kan gitu. Pokoknya ah, yang penting syekhnya disikat, sikat. Itu namanya al-wala wal fara' bayyiq ciri khasnya ashabul ahwa wal bid'ah. Kalau sudah enggak? Al-wala wal fara'nya di atas Alkitab was sunnah. Ustadznya ada yang nyalahkan. Nah kemudian ustazku enggak disalahkan. Kenapa? Nanti nanya dia. Kenapa kok disalahkan ustaz saya Dikarenakan dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, Dikaji secara ilmiah. Oh iya benar. Memang Ustaz saya salah. Ya namanya manusia nggak maksud, Diupayakan dengan dinasihati, dikasih masukan Ustaz itu, saat gini gini gini gini gini, ada apa, kecil Ustaz. Oke. Okay. Sehingga tidak terbiasa dengan taklid, tidak biasa dengan ta'asub dan segala macam. Nah, ada Syekh bulan salah. Kenapa kok disalahkan Syekh Belanda itu? Masuk Syekh yang sudah lama dikenal sebagai ahli sunnah, Syekh Sunni Salafi, dan segala macam itu dikatakan salah. Kenapa itu? Cek. Salahnya kenapa? Kalau karena begini, begini, begini, begini, begini. Mas Syekh mengatakan dia begini, begini, begini, begini, begini. Diteliti. Oh iya, benar. Ya sudah, namanya Syekh manusia, nggak masuk Salah dalam penelitian. ini sih oleh ulama yang lainnya. Teliti, ya betul hizbi. Ya mau apa lagi? Tadi kamu sunni, sekarang kamu hizbi. Selesai. Tapi dengan ilmiah dibangun di atas alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah itu sunnah sekarang ini dia gontok-gontokan ribut-ributan karena satu ustaz karena sebuah pemahaman karena satu makhat dan segala macamnya ribut karena dewe. Allah musta'an la haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal <clears throat> Yang kelima. <clears throat> Yang kelima adalah أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب li syakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gelar-gelarnya ahlu sunnah ini tidak menyeru orang lain untuk fanatik kepada seseorang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu Sunnah nggak mengajak kamu untuk taasuk kepada Syekh Rabi, ada kepada uh, Syekh Fulan, Syekh tidak. Tapi mengajak kamu untuk tidak kembali pada sunnah Rasul. Dan nama-nama yang lainnya. Semuanya arahnya kepada tiba Rasul. Tiba Rasul, al Sunnah. Tidak ada ta'asub fanatik kepada person selain Rasul. Sallallahu Tapi kalau pemahaman-pemahaman bid'ah yang ada, sekte bid'ah yang ada, sama dengan pokoknya masing-masing yang namanya kutsbia ikhwannya ya ikhwan. itu pembelaannya pada saat Kutub luar biasa itu. Memen Memang itu Kemudian dia pembelaannya kepada uh, e, Mahmud al-Haddad Abu Abdullah luar biasa itu. Semuanya tabliriyin pembelaannya kepada Muhammad Ilyas sendirinya luar biasa. Semuanya saya fanatik kepada papanya masing-masing fanatisme person Bahasa yang lebih kejam lagi, kultus individu. Itu asabul ahwa iwal bid'ah. Ada sunnah ada Yang keenam ialah hadihil alqab la tufdi ila bid'atin wala mahsiyatin wala asabiyatin li syakhsin muayyanin wala li ta'ifatin muayyanah. gelar-gelarnya ahlu sunnah ini tidak menjurus pada kebid'ahan atau kemaksiatan atau fanatisme individu atau fanatisme kelompok tertentu. Tidak. Yang ada hanya ahlu sunnah wal jamaah. Larinya bukan kepada itu semuanya. Larinya kepada bimbingan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak semata simbol ya. Tapi betul-betul prinsip manhaj yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah al-jamaah. Yang penting amal, tidak usah banyak ngomong. Tamam? Yang penting praktek amaliyah, tidak usah banyak keluar-keluar. Tamam? Barakallah itu. Walaupun secara syar'inya boleh menistakan diri kepada mereka mengatakan Nama saya Abdullah bin Hulan As-Salafi. Tidak ada masalah. Kami adalah Salafiyin. Tidak ada masalah. Dalam kesepakatan para ulama dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ada. Paham siapa ya? Adapun prinsipnya jelas. at masuk bil kitab wa sunnah ala fahmi salatil ummah. Itulah al-jamaah. Itulah problem selamat sampai hari kiamat nanti. Maka kita diperintahkan untuk betul-betul semaksimal mungkin masuk dalam rombongan ahlul haq, al-hadis, al-sunnah wal jamaah dengan benar.